Yeah. harus kita percaya kalau itu ikut itu tak boleh dari perak atau emas. Bukan dari negara yang mayoritas penduduknya menganut agama dua ini juga mengamati bahkan memuja hewan ternak. Pedagang kopi 没反应 そうですね。 大家好，欢迎。